Sobat MK, kita telah tergabung bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang tentunya akan memberikan ilmu tentang Marifatullah pada malam hari ini langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Selamat menyimak sahabat MK. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah berkahi majelis ini. Ya Halim lembutkan hati kami ya Allah Tolongkan kami menjadi hambamu yang sabar Hambamu yang syukur Hamba yang selalu ingat padamu Jadikan pertemuan ini engkau hujamkan keyakinan di hati kami Engkau lapangkan hati yang sempit Engkau cahayai hati yang gelap Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit bahkan kau hidupkan hati yang mati Ya muqallibal qulub Wahai pembulak balik hati Sabit qulubana ala dinik Taqbal minna ya Allah Innaka antas sami'ul alim Amin ya Rabbal <clears throat> Asma Allah yang kita bahas malam ini Al-Halim Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha penyantun <clears throat> dalam surat Al-Baqarah ayat 235 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Ghafurun Halim Maha Pengampun lagi Maha Penyantun Dalam surat Al-Ahzab ayat 51 Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatimu wa kanallahu Allahu aliman Halimah dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun artinya Allah subhanahu wa ta'ala al-halim itu tidak menyegerakan balasannya walaupun Allah tahu persis kita berlumur dosa melupakan Allah berbuat maksiat bahkan mengingkari ada yang mengingkari Allah tetap saja dihidupkan diberi makan minum nafas pakaian rumah diberi ilmu diberi pangkat jabatan kedudukan diberikan pendamping diberikan aneka nikmat padahal Allah tahu tahu persis hambanya ini ada yang tidak beriman kepada Allah ada yang musrik, ada yang memusuhi Allah sekalipun tapi Allah memberikan kesempatan mereka bisa tobat dapat hidayah diurus tuh ada sifat ar-Rahmannya Allah ada al-Halimnya seperti kita ini ya kita berkumpul di sini kan diantaranya karena al-halimnya Allah Allah maha maha penyantun menunda memaafkan kita ini punya dosa tidak sedikit atau banyak banyak atau banyak sekali banyak sekali atau luar biasa banyaknya hmm. masih makan minum berpakaian nafas jantung berdetak darah mengalir tidur berteduh wabi ai ala ربكما maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan di sana dustakan bukan ingkari kalau mengingkari kan tidak ada menganggap tidak ada tapi kalau dusta itu ada tapi dia dustakan kita sering mengatakan wah kamu jadi bintang kelas karena gigih belajarnya nah ini sudah mulai nih mendustakan melupakan bahwa kita bisa jadi bintang kelas tuh karena Allah yang ngasih kecerdasan Alhamdulillah sesudah gigi berobat kamu sembuh nah ini mendustakan Allah lagi nih padahal yang menyembuhkan adalah Allah karena kamu rajin jadi aja pintar ini juga mendustakan Allah mana Allahnya tidak disebut padahal dia bisa rajin juga dengan izin Allah makanya sering kita mendustakan karunia Allah tapi Allah tetap weh ngasih ya model-model kita inilah nggak usah yang lain pantas aja apa ini? kalau Allah nggak penyantun kalau dibalas coba eh, ikhwan kalau tiap dosa oleh Allah dibalas mengeluarkan satu benjolan satu dosa benjolannya segede baso <laughs> seperti apa Huruf ganteng huruf. kalau kita benjolan semua sudah kita berbentuk Bagaimana kalau tiap dosa mengeluarkan bau? Bau apa kita? Udah gak terbilang bau? Bagaimana kalau tiap dosa dibalas oleh Allah satu dosa ngeluarin satu belatung? Mata kita seperti apa? Uh, sarang belatung. teringat sarang belatung, otak uh, belatung semua duduk di sini juga nih udah mutlak ini maha penyantun Allah karena Allah tahu siapa yang bicara ini sebenarnya tahu persis tidak hanya kelakuan yang nampak yang ada di hati siapa yang mendominasi hati ini ujubnya, riaknya, takaburnya dengkinya, tahu tapi ya Allah Membimbing terus supaya Dosa itu Diakui oleh kita Itu dosa Dan dibimbing untuk minta ampun ke Allah Dan diampuni Kurang apa lagi benar? Jadi Kalau Allah mau membuka kita kebuka enggak? Halo? Kalau Allah mau membuka aib kita kebuka enggak? Ada yang bisa menghalangi? Enggak. Bagi lihat di HP yang tidak senonoh. Kalau Allah mau, eh jatuh ke HP. Ketemu aja oleh orang ulu kamu ngeres gampang bagi Allah ada yang nonton VCD porno maut aja ketahuan di lemarinya tuh banyak VCD ngaco gampang sekali bagi Allah membuka apapun karena dia menyaksikan semuanya makanya mulai hari ini kita harus sadar bahwa kita ini dihargai orang lain dihormati orang lain dimuliakan orang lain karena Allah maha penyantun tidak menyegerakan balasannya sepakat ini ayah tadi mau ceramah ini belajar ya Allah saya sekarang ada di mimbar didengar di film disiarkan lewat radio padahal Allah tahu persisnya gimana kualitas sholat saya gimana lirikan mata apa yang ada dalam pikiran bagaimana ngajinya bagaimana ah, dosa dari mulai balik wah udahlah tapi kok ada di sini gitu ini pasti hanya kemurahan Allah aja kemarin di MUI dan apa KPI eh, Komisi Penyiaran malah dapat penghargaan itu siaran ceramah program ceramah terbaik katanya diberi piala aduh pas pegang piala aduh ya Allah kau tahu siapa saya lagi ceramahnya juga belum tentu ikhlas yang diceramahkannya belum tentu diamalkan benar dapat tuh piala di depan orang Allah benar-benar ini tutup dari Allah apa yang ditutupi Allah jangan dibuka ya tinggal tobat saja ini saya cerita ini betapa gitu ya kalau kita dibuka mana enggak ada yang menghargai kita sepakat ada menteri kemarin tuh ada jenderal ada ketua titik-titik ya ketua koma-koma Hai semuanya Allah tahu rahasianya sebab kalau dibuka kita nggak akan punya pejabat satupun juga kalau dibuka ada guru tuh murid eh bu guru banyak dosa pilgub pilkada nggak ada yang milih tuh kalau dibuka waduh ini mah cagup cabupnya dosa dosa melulu Coba komandan di tentara kalau dibuka aibnya, itu prajurit nggak ada yang menghormat, be juga gitu. Makanya mumpung ditutup tobat. Apa sih yang paling penting? Penting kita sadar bahwa kita tuh ditutupi oleh Allah. Sehingga kita tidak menikmati penghormatan orang, kekaguman orang, pujian orang. Karena yang paling bahaya itu kita ngaku-ngaku yang nggak ada pada diri kita. Persis seperti yang difoto, kemudian diarsir, sehingga mulus sekali, ya, nggak ada celaknya, alis jadi tebal, bulu mata jadi lentik perempuan ya, disimpan, dipasang di pik itu atau di mana di rumah lalu kita kagum ah dengan saya teh cakep kok nggak ada yang tahu datang tamu itu potret siapa bu saya oh bening beda tersinggung padahal ini yang asli kenapa kita ngaku-ngaku yang nggak asli harusnya kita kalau dipuji dihormati ah keren kan nggak usah kita juga overacting ah tidak nggak usah gitu tapi ah ya Allah minimal itu jangan sampai kita ketipu oleh topeng harta gelar pangkat jabatan Sekali lagi saya mohon maaf kepada para pemirsa, pendengar karena saya lahir dari keluarga tentara ya. Jadi sedikit banyak tahu ujian dunia militer tentang penghormatan. Ini menua ya, ada ini menua apa? Alhamdulillah menua mana? ITB Batalion 1 Alhamdulillah Selamat datang. Apa ujuk-ujuk ke sini? Sama senior ya. Tawa juga menua. <laughs> Saya latihan menua tahun 8 buah Ada belum lahir ya? Tenanglah, segalanya ada waktunya. Mungkin menua juga ya bisa hati-hati dengan ceramah ini. Bayangkan komandan itu kan pasti dihormat kalau di militer kayak gitu apalagi kalau defile itu udah panggagahnya nah. waduh semuanya menghormat padahal ada yang komandan sholatnya belang betong sekalinya sholat belum tentu khusyuk ngaji ikro duitnya aja misal misal tapi penghormatan itu membuat hilang kemampuan saya ini siapa sholat belum bagus ngaji nggak bisa haji belum tapi penghormatan yang begitu masif ya wah itu membuat hilang kemampuan untuk menilai diri itu itu bisa sampai pensiun melekat seakan-akan saya ini terhormat padahal topeng Allah yang dipasang benar belum lagi maksiatnya ada yang lebih kasihan lagi istri komandan daftar enggak seleksi enggak latihan enggak tapi bisa topeng itu kuat sehingga menuntut prajurit menghormat istri, jemput nanti anak saya gitu kata prajurit nah itu galak yang suami kolonel istri bisa majen hadirin harusnya saudara saya mah cuma ibu rumah tangga bukan tentara saya cuma ibu-ibu bukan prajurit saya tidak terlatih untuk berperang saya tidak berbuat banyak untuk para prajurit saya cuma istri aduh sadari ini saja sudah luar biasa bagus ya belum lagi ah saya emang banyak dosa banyak cicilan makin merunduk bukan berarti harus diekspos tapi hati ini agak ah, pasti beda suasananya ada yang paling kasihan adalah anak komandan entah udah kecil di sekolah nilainya jelek galaknya bisa lebih dari ibunya nyeluruh Kenapa ini begini? Ah ini sudah jauh, jauh nggak mengenal tentang tutup dari Allah. Nah kesadaran inilah hadirin yang membuat seseorang itu isinya lebih bagus daripada topengnya. Topeng mah dibagiin oleh Allah. Ada yang bagian insinyur, ada yang bagian dokter, ada yang bagian profesor, ada yang bagian ustadz beres pembagiannya, ya.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 Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya dibalas mah habis kita ini ya kalau mata maksiat dibikin gelap poek langsung telinga maksiat diambil sepi langsung tuli pikiran ngeres terus ambil langsung menghilang ingatan suara ngomong yang enggak-enggak cabut pita suaranya otot dipakai sombong tinggal dibikin kram sudah beres tuh otot kawat balung besi leher beton urat kabel Allah tahu mau ngambil cukup dikasih bakteri amuba pasti di toilet nangkringnya ya akan kemana-mana nggak ada yang sulit bagi Allah mengambil segala-galanya karena segalanya milik Allah tapi ya begitu ditunda diberikan kesempatan oleh Allah kita tobat ini pengajian ini juga izin Allah Masjidnya disiapkan Sound system disiapkan yang enak Karpet enak Benar? yang terlalu neken Hadirin ini karpet baru ya Tahan Air wudhu disediakan Tiap wudhu tetesan air Gugur dosa Melangkah dari rumah ke sini Satu langkah menggugurkan dosa Satu langkah ngangkat derajat Coba itu kita segitu maksiatnya banyak, semuanya dikasih jalan. Sedekah, bekal nanti sedekahnya dibekelin oleh Allah di saku saudara udah ada. Jangan ditahan-tahan ya. Nanti kalau eh, yang bagian infak lewat di depannya keluar gugur lagi dosa kita. Masya Allah belum lagi malaikat yang memohonkan ampunan gugur dosa kita masya Allah udah ditutupi digugurkan apalagi mau tobat serius ya wudhu saja itu menggugurkan dosa-dosa sholat itu menggugurkan dosa sedekah menggugurkan dosa melangkah menggugurkan dosa jadi benar-benar Allah tuh sayang ke kita tuh nggak ada bandingannya udah ngasih segalanya dihianati, diurus, udah diurus, diberi jalan untuk tobat, udah tobat, diampuni lagi makanya udahlah nggak usah terlalu cinta sama makhluk Walma cinta maka Allah aja yang udah sangat baik benar halo kalau bikin salah maunya gimana dimarahi atau dimaafkan ulangi ulangi maaf ini pelajaran yang lalu akhwat ibu-ibu halo Jawab neng Kalau suami Eh kalau Itu udah pada nikah belum sih Diibaratkan udah nikah saya mau jangan ganggu yang udah denger ini ya Kalau akhwat melakukan kesalahan Maunya ditegur dengan kasar Atau ditegur dengan lemah lembut hadirin bisa diijabah nih ya mau ditegur dengan kasar atau lemah lembut ditegurnya mau di depan orang banyak atau secara pribadi diulang-ulang negurnya atau cukup sekali aja maukah diungkit-ungkit kesalahannya mau diungkit-ungkit atau dilupakan maunya dimaafkan atau tidak dimaafkannya sebelum minta maaf atau sesudah minta maaf mm, manis bisa <laughs> gusti ya rau asadin asal ada jarang suami model gitu ya awat meni permintaan teh meni sempurna ya jangan atau pak awatnya bikin salah oleh suami ditegurnya lemah lembut bijaksana sembunyi-sembunyi gak ada yang tahu udah gitu sekali lagi negurnya dan dilupakan kesalahannya dan dimaafkan sebelum minta maaf luar biasa laki soleh asal jarang ada nah sekarang kalau suami salah awat memperlakukan suami juga begitu jadi sebelum suami minta maaf teh maafkan dan lupakan jangan diungkit-ungkit ahli surga gitu Maeva ya nah kalau kita belajar tentang Allah halim kita suka Allah memperlakukan kita seperti itu ini kita tiru cara nirunya adalah selain kita mungkin kita tidak akan bukan mungkin ya kita tidak akan bisa menjangkau apa yang Allah lakukan ke kita ya itu mah tapi ini menjadi inspirasi untuk kita tiru dengan maksimal diantaranya itu sifat al-halim sifat halim kita ya kesabaran kita penyantun kita kalau ada orang berbuat salah kepada kita satu kita harus bersyukur bukan kita yang berbuat salah ke dia mengerti? Kalau ada orang nipu kita, kita harus syukur, bukan kita yang jadi penipunya. Halo, jelas nggak? Kalau ada orang yang menggibah ke kita, kita harus syukur, bukan kita yang menggibahi dia. Kalau ada orang suka berbohong ke kita, kita harus syukur, bukan kita yang jadi pembohongnya. Ini serius. Dua, kalau ada orang berbuat kurang baik ke kita dia tuh lagi jadi pelajaran dari Allah supaya kita tidak melakukan hal yang sama pertama kita syukur bukan kita yang jadi penjahatnya yang kedua kita dapat ilmu lewat beliau misalkan ada orang lu jangan macam-macam lu kurang ajar lu kita lihat kayak film gitu ini pelajaran buat saya nih. Matanya melotot, nunjuk-nunjuk wajah, sangat tidak enak. Allah ngajari saya agar saya tidak melakukan keburukan yang sama. Tuh. Jadi jangan ditiru kamu, kamu juga. Kalau gitu buat apa sekolah? Kalau bisanya cuma niru keburukan. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Dia melotot, kita melotot. Dia mendehem, <clears throat> kita mendehem. Dia menghina, kita menghina. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib. Atau ah, nggak usah sekolah itu mah ya. Kita harus punya kemampuan lebih. Makanya belajar dari orang-orang yang membohong, nyakitin, gibah, fitnah ke kita supaya kita tidak melakukan yang sama. Tiga, Orang yang menzolimi kita itu sebetulnya menjadi sarana ladang amal bagi kita. Skala beda-beda ya menyakiti. Kita bisa memaafkan, kita yang untung. Kita bisa mendoakan, kita yang untung. Betul? Doakan kebaikan. Tapi dia nggak bayar utang saya, ah, saya doain sing mencret atau kalau main trade nggak bayar-bayar ya Tadi saya terus Doakan Sing banyak rezekinya Ah nggak boleh kelebihan Atau jangan kagok Nanti dia jadi kaya rugi sedang saya entos Ya tuh asal lunas lah ya Dasar dengki ya nggak boleh orang yang hutang jadi kaya Doakan sing dimampukan Itu lebih baik Kita doakan kebaikan buat orang Allah mendoakan uh, eh, malaikat mendoakan kita nggak ada ruginya belum lagi omongan dan perilaku buruk dia bisa menggugurkan dosa kita sakit dizolimi orang tuh rontok dosa karena ada dosa yang tidak gugur kecuali dengan disakitin orang kenapa? karena istighfar kita kurang kuat untuk menggugurkan dosa kita maka dizolimin itu bagian dari penggugur dosa ada juga yang disakitin itu untuk ngangkat derajat. Karena ibadah kita kurang, kurang ngangkat, tapi Allah menginginkan kita naik derajatnya, disakitin itu. Supaya dapat grade tinggi dari pahalanya. Jadi yang nyakitin itu bisa ngegugurin dosa, bisa ngangkat derajat kita. Gimana ruginya? Yang rugi itu kalau kita yang zolim Nah dengan begini insya Allah lebih jadi pemaaf hadirnya. Saya juga suka baca tuh yang ngebully di Twitter gitu. Nggak tuh nggak sakit hati. Kenapa coba? jangan dibaca semuanya ya. Lalu diblok beres. Ya daripada motorin hati, mending nulis aja yang bagus. Tapi kalau mau latihan ya baca doakan kebaikan. Pasti ada jengkelnya ya. Tapi ada jengkel juga dianya mesinnya. Lah hadirin, ayo ah. Sing lapang dada Rasulullah mah wah. Pemaaf. Eh, di jalan ada yang ngejambak sialnya sampai berbekas merah. Enggak tuh nggak marah. Nah, kalau kita mah dibelit oleh salah kita ya. maafkan karena ada orang yang memang pendidikannya latar belakangnya begitu terbatas punten ya suatu saat sedang di Mekah sedang itikaf kalau di kita makan meminta minta teh sopan besar bende itu mah enggak kita lagi duduk teh batuk kena kepala teh Allah maunya disuto aja deh. tapi <laughs> tapi dah oh mungkin pendidikannya di rumah kurang juk kepret kena kepala teh kan. tapi dah ingat ini takdir ya <clears throat> untung bukan saya bagian begitu bagian diketerok dikit mau penggugur dosa ada jarang di Indonesia makin ngetok kepala ya Masya Allah ayo ah kita buat kita targetkan menjadi pribadi yang pemaaf penyantun ada alasan tentang kemaafan dan kalau kita ya selain memin memaafkan juga plus satu memohonkan ampunan jadi kitanya memaafkan orang yang nyakitin dan kita minta ke Allah supaya yang nyakitin kita diampuni. Uh, ini meningkat derajatnya. Coba pelajaran yang lalu mana yang lebih meningkatkan kualitas kita kalau kita berbuat baik dibalas kebaikan kita gini-gini kita berbuat baik Mana yang lebih meningkatkan kualitas kita? Orang itu berterima kasih atau tidak? Jawab. Berterima kasih atau tidak yang bisa meningkatkan kualitas kita? Hmm. Nafsu pasti pengennya dia berterima kasih. Tapi kalau orang punya target meningkatkan kualitas, sebetulnya orang yang tidak berterima kasih itu yang bisa meningkatkan kualitas kita. Mana yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas kita? Ketika kita berbuat baik, orangnya cuek. Eh, tidak berterima kasih atau meremehkan kebaikan kita. Ay, walaupun hanya teori ngomong hadirin ya. Mana yang bisa membuat kualitas kita meningkat? dianya cuek atau malah tidak menghargai kebaikan kita menghargai ah, top ini serius kalau kita biasa dihormat mah air cenderung dangkal kualitas kita tapi kalau sudah mulai kita berbuat baik nggak berterima kasih cek berhenti nggak kebaikan kita amit amit ya padahal saya ikhlas Nana-nana tak berterima kasih tak ikhlas Ya ini latihan Saya harus berterima kasih Tapi saya tidak akan menunggu orang berterima kasih Berbuat baik terus Mungkin dia tidak tahu etikanya Nanti kita berbuat baik Misalkan kita kasih Ya misalkan saudara udah nikah Ngasih ke istri segepok Terus kata istri apa-apaan udah segepok uang monopoli lagi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 Barang siapa melampaui batas, setelah itu maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih untuk yang paling berat sekalipun kisos memaafkan itu menjadi lebih baik ya ayo ah pengen dimaafkan Allah kalau pengen pengen kalau enggak enggak harus jelas hadirin ya udah jadi pemaaf pengen diampuni Allah dosa-dosanya yang melimpah ruah itu ayolah kita ampuni saja orang-orang yang menyakiti kita enggak ada ruginya kok Jangan suka dendam. Mau apa? Dia juga hamba Allah. Kalau dendam juga hanya kita yang sengsara. Dia sudah tidur, kita belum mikirin dia. Dia naik pangkat, kita naik tensi. Dia ganti kendaraan, kita ganti kulit dan megar hadirin <laughs> jadi kayak ular udahlah Nah, kecuali ada tahapan-tahapan tertentu yang memang sebaiknya kita lakukan tindakan yang paling adil ya tapi kalau mau bahagia mau mulia bertekadlah memiliki sifat pemaaf dan memaafkan tuh jangan suka diungkit-ungkit ya saya maafkan tapi sing tahu aja nah, enak ya usah pakai kata-kata tambahan ya ya gimana kalau kita di, mau dimaafkan pasti kita mau dimaafkannya juga dengan nggak diungkit-ungkit benar dah lah orang salah sekarang belum tentu selamanya salah ada orang yang salah dan kesalahan itulah yang akan mengangkat derajatnya karena dia bisa tobat dan Allah maha pengampun kita masih sebel sama dia sedang dia udah mulia di sisi Allah kan rugi tekor ingat hadirin Allah itu maha pengampun ada orang yang bergelimang dosa Khalid bin Walid membunuh berapa banyak umat Islam dalam perang peperangan tapi kalau sudah dapat hidayah malah jadi pembela Islam benar dan kita tidak tahu rahasia takdir setiap orang Makanya kalau yang melihat ditangkap KPK gitu ya Ini seperti saya ulangi bahwa berbaik sangkala Siapa tahu itu merupakan terkabulnya doa ibunya Memang ibu mendoakan anaknya ditangkap? Enggak Ibunya mendoakan supaya punya anak soleh Nah pada waktu punya jabatan kurang soleh Karena jadi korupsi Maka diijabah oleh Allah dibuka jalan ketangkep KPK itu teh untung dibanding dengan yang nggak ketangkep yang nggak ketangkep teman-temannya masih korupsi jangan diremehkan boleh jadi dengan ada di penjara lebih bagus ibadahnya lebih terpelihara lebih banyak hafalannya dibanding kita makanya udahlah jangan suka dendam ya sepakat maafkan ada ibu-ibu yang pernah datang ke sini, "AA, ah, ah, saya dari Surabaya ke sini mau minta maaf loh." Baru juga ketemu kau udah minta maaf, Bu. Iya, ada saya suka ngomongin AA ah, gara-gara yang waktu itu Tia Udah nggak apa-apa, Bu, udah udah berlalu lama. Tapi kata Ustadz saya gini, ya kalau kita ngegibahin orang pahala kita dikasihin sama yang digibahi nah saya jauh-jauh dari Surabaya ke sini meminta dibalikin pahala saya wah gimana ya ngebalikinnya maaf bu udah disita nggak saya nggak ngomong gitu aja. nah begitulah sahabat-sahabat yang baik jangan suka terganggu oleh hal-hal yang remeh ya kedupak dikit sudah di Jepang mah saya lihat waktu ada sepeda tuh berukan teh dua-duanya rebutan minta maaf kalau kita <laughs> dua-duanya nggak ngaku salah ya <coughs> maaf maaf ini gubernur atau apa tuh pejabat tinggi Jepang tuh baru terindikasi padahal tidak dianggap korupsi ya baru mengundurkan diri baguslah kalau di kita punya rasa malu begitu ada apa-apa maafin aja lah ya jangan suka sensi apalagi jadi lelaki suami kepala keluarga oh, harus luas maafnya kalau nanti istri bikin salah bagaimana disabari, dibijaki, didoakan dan disolatkan. Ya, bukan jenazahnya bang. Pokoknya mah sabar, tenang. Dan tidak harus semuanya dengan sikap emosional. Setuju? Tenang, tenang, tenang. Di jalan truk ada yang ketumbruk motor dari belakang kos apa lu nggak sakit lah dia pasti nggak niat tumbruk dari belakang benar tuh maaf ya lihat lihat yang nubruknya juga udah sepuh motornya juga sudah kedaluarsa yang kemeter pak gak apa-apa maaf ya deh gak apa-apa bapak rusak ini buat ganti motor bapak wah bisa gitu enggak nah, jangan nanggung kalau mau jadi orang baik mah ya jangan kagok pol aja lah baik tuh beli duren ternyata durennya dalamnya nggak bagus syukur kita yang beli coba kalau dibeli oleh yang nggak punya uang dan lagi ngidam kan sedih betul ya alhamdulillah nggak apa-apalah nggak makan durian sekali saya ingat tuh adik saya pernah cerita ada yang beli jeruk tahu-tahu jeruknya asem datang lagi pada 5 kilo Kang gimana dagang jeruk tuh saya beli 5 kilo asem semua kata tukang jeruk bapak 5 kilo saya 5 karung pak ya <laughs> udahlah maafkan aja lah halo mau jadi pemaaf nanti kalau mau tidur ya siapa hari ini yang saya sakitin ya ampun ya Allah tadi saya ngomong keceplosan astagfirullah tadi saya melotot astagfirullah ya Allah terus siapa yang nyakitin saya hari ini ya Allah saya maafkan saya maafkan saya maafkan coba tes nanti ya mau tidur ah, pasti ada yang nyakitin kita ada yang gak enak saya maafkan ya Allah jangan jadi tuntutan di akhirat dan gak usah dikasih tahu ke dia udah udah kamu saya maafin udah tenang lah ya sebagai penutup mujahadahnya kalau kita pemarah kalau suka marahin orang dihitung tiap marah tancepin paku di rumah hitung sehari berapa kali marah minta maaf cabut pakunya paku bisa habis apa yang tersisa bolongnya memaafkan dan melupakan itu beda tempat memaafkan saat itu bisa kayak nyabut paku tapi melupakan robeknya hati oh itu tidak mudah makanya usahakanlah kita jangan nyakitin siapa-siapa Al-muslimu man muslimu na min lisanihi wa yadihi. Muslim itu yang gak ganggu orang. Tentang Palestina Memang ini saat yang kritis Mungkin besok ya Jumat itu akan menjadi puncaknya Karena Jumatan Para Para penduduk khususnya di sekitar Al-Aqsa tidak mau masuk ke dalam masjid sepanjang masih dipasang detektor atau alat pemindai itu berkumpul dan bertahan di luar uh, sebagian makanan disuplai dari donasi DPU dompet peduli umat saya barusan maaf semalam sudah dapat rekaman videonya masak lalu dibagikan untuk makan di sana ini kejahatan kemanusiaan Bukan hanya masalah agama Tapi masalah kemanusiaan Para mahasiswa di Perancis saja Ketika kedatangan pejabat dari Israel Mereka tidak mau Mengusirnya Karena mereka tidak mau dengar dan mengusir Karena memang Kejahatan terhadap kemanusiaan Betul-betul ya Secara syariat kita harus berbuat sesuatu yang yang benar-benar proporsional kalau mau marah bisa tumpahkan dengan doa-doa minta tolong ke Allah supaya diselesaikan ini sebaik-baiknya karena mudah bagi Allah mungkin saudara lihat pemuda yang usia 17 tahun yang nunjuk-nunjuk ke langit viral itu ya tertembak aku melihat surga sambil lirih itu dan meninggal sampai diciumi oleh itu yatim piatu bapak ibunya sudah tidak ada nah secara hakikat sebetulnya beruntung karena ladang perjuangan ladang jihad ladang syuhada jadi syariatnya kita lihat ini bentuk kezoliman tapi sisi lain kita harus lihat ini cara Allah memuliakan hamba-hambanya Suatu saat ada ke, dulu ya di satu tempat ada mengundang keprihatinan terhadap Palestina. Tapi saya lihat justru lebih memprihatinkan acara itu karena di kampus itu laki perempuan wah desak-desakan yang bukan muhrim uh, di sana mungkin nggak kejadian bencana akidah ya bencana akhlak yang ada adalah bencana kemanusiaannya saja tapi di kita banyak bencana akidah bencana akhlak oleh karena itulah kepedulian kita ke sana itu juga harus menjadi bahan evaluasi jangan sampai kita kena bencana yang lebih parah yaitu bencana akhlak bencana akidah begitu rekan-rekan Silakan dibacakan sebagai penutup acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, seolah-olah aku masih dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang nabi dari para nabi sallallahu alaihi wasallam salatullah alaihi wasallam yaitu ketika nabi sallallahu alaihi wasallam dipukul oleh kaumnya hingga berdarah dan Nabi itu mengusap darahnya tersebut dari wajahnya sambil berdoa Allahumma di kaumi fa innahum la ya'lamun wahai Allah ampunilah dan tunjukilah kaumku sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam perkelahian tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya di saat marah hadis muttafaqun alaih alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab ya Masya Allah terima kasih Ayah dalam situasi sesulit apapun apalagi kita saudara oh satu semalam saya hadir di pertemuan majelis ulama dan Kiai Haji Profesor Kiai Haji Ma'ruf menceritakan Indonesia bukan Darul Islam bukan juga Darul Kufar tapi ini adalah Darul Kesepakatan karena Indonesia dibentuk oleh banyak pihak walaupun mayoritas umat Islam sehingga dibuat kesepakatan Nah, kesepakatannya adalah untuk saling menjaga seperti di agama Madinah itu saling menjaga berbeda agama, berbeda suku kita sepakat untuk Indonesia ini bisa tegak bisa dipahami Lirin saya baru mendengar penjelasan ini dan dari ketua majelis ulama jadi kita harus mengerti bahwa keberagaman yang ada di Indonesia ini Benar, umat Islam mayoritas ada juga umat-umat yang lain yang pada waktu itu sepakat membangun Indonesia. <clears throat> Azas yang digunakan pada waktu itu adalah Pancasila dan ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang kemarin disampaikan. Jadi kita jagalah keberagaman ini sebaik-baiknya. Setiap agama yang ada seyogianya tidak saling menciderai tapi berlomba-lomba saja untuk melakukan yang terbaik sepakat? memang yang paling jadi masalah adalah ketidakadilan ketimpangan yang terlalu drastis ada sekelin sekelompok kecil yang menguasai begitu banyak aset di negara ini nah inilah yang sebetulnya oh, harus diwaspadai bersama karena ketidakadilan, ketimpangan yang terlalu besar ini akan menimbulkan kecemburuan sosial. Mau apa punya jutaan hektar hanya memperkaya diri. Mungkin kalau dibagikan sebagian akan jadi kebaikan. Akan menjadi lebih lebih membawa hubungan baik dibanding menguasai begitu banyak dan sekitarnya yang mayoritas menjadi sangat sedikit kebagiannya nah inilah yang mudah-mudahan secara bertahap nanti ada sadar begitu daripada terancam oleh keserakahannya sendiri uh, majelis ulama sedang berusaha membangun ekonomi dari bawah ke atas karena yang sudah keburu kaya itu kayaknya nggak netes-netes mungkin ke depan umat yang mayoritas di Indonesia ini harus lebih lebih bersinergi satu sama lain. Kita tidak niat jahat ke siapapun, tetapi tetap saja para pengusaha-pengusaha yang sudah super konglomerat itu yang dibidiknya adalah dana kita. Mereka membuat pabrik permen dengan investasi begitu mahal yang dicari adalah bibir kita yang suka ngemut permen nah kalau seperti banyak sampo yang dicari rambut umat Islam nah kalau hanya umat mereka ya sedikit kok rambutnya ada jumlahnya sedikit tetap bisnis itu adalah targetnya adalah umat Islam kalau umat Islam mau bahu-membahu begitu ya mungkin kita tumbuh yang lain juga tumbuh tapi tidak terlalu timpang sekarang terlalu timpang dan ini sangat mudah memicu masalah saya tidak mau bangsa ini pecah ya kalau sudah pecah ah, seperti negara-negara yang dilanda peperangan itu hancur ekonomi hancur infrastruktur hancur pendidikan hancur kesehatan dan lama lagi membangunnya Makanya mudah-mudahan perbedaan-perbedaan ini uh, dengan tiga semangat. Satu, semangat bersaudara bahwa kita tidak dengan musuh walaupun sangat tajam perbedaan pendapatnya, tidak harus ancur-ancuran. Dua, semangat solusi. Kita masalah udah banyak nih, ayo apa yang kita lakukan supaya jadi solusi, benar? Yang ketiga, semangat sukses bersama Gak usahlah merasa menang dengan menginjak yang lain. Memang membutuhkan para pemimpin yang matang, yang tidak emosional, yang tidak mikir pendek, yang tidak mikir kelompoknya saja. Ya, ini maaf, jadi kayak negarawan tingkat RT ya, minta maaf ya, minta maaf.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 Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan apapun yang kita lakukan. Semuanya disaksikan dengan jelas. Semuanya tercatat. Allah tahu pikiran kita, lirikan mata. Allah tahu apa yang tersimpan di hati kita. Suatu saat tubuh ini akan bersaksi semuanya akan bersaksi walaupun kita bergelimang dosa berlumur maksiat tapi Allah yang maha baik masih menutup-nutupi orang lain tidak tahu siapa diri kita yang sebenarnya bahkan orang-orang yang paling dekat pun tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya Allah suci Allah yang membimbing kita untuk terus mendapat ilmunya Sehingga kita tahu cara bertobat Allah lah yang membimbing kita Hadirin Rasulullah SAW 100 kali istighfar sehari Mari kita coba beristighfar Memohon ampunan Sambil jujur kita buka lembaran-lembaran kelam Semoga Allah mengampuni permohonan ampun kita Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Tobatlah hadirin sambil buka lembaran-lembaran Kita tahu apa yang sudah dilakukan Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim jujurlah istighfar yang masa lalunya kelam istighfar yang lembaran-lembaran hidupnya banyak lembaran hitam Astagfirullahaladzim Istighfar yang hidupnya musrik Yang menuhankan selain Allah menuhankan duniawi menuhankan pujian orang istighfar yang hidupnya munafik yang hanya membagus-bagus bungkus demi dipuji orang sampai jadi pembohong pendusta pengingkar janji istighfar yang hanya membagus-bagus topeng padahal isinya busuk dan hina istighfar yang pernah mendekati jina hadirin Allah maha melihat yang matanya berdina, yang melihat yang diharamkan Allah yang pikirannya kotor yang mulutnya busuk stigma yang tubuhnya berumur maksiat yang pernah melakukan perbuatan nista kelak tubuh ini akan bersaksi Astagfirullahaladzim kulit ini akan bersakit. Astagfirullah. Istighfar yang suka menyakiti orang tuanya. Yang durhaka. Yang air susu dibalas air tuba. Yang melayan dibalas hatrikan. Istighfar hadirin yang mengalami melalaikan mengurus ibu bapaknya yang kikir kepada orang tua selalu hitung-hitungan istighfar yang sering mengiris hati orang tuanya zalim yang hidupnya zolim sering menyakiti orang lain Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut ونوبة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سخرة الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا سيقال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان في فلسطين يا الله Jadikan saat ini saat mustajab doa Kau maha mendengar Kau maha dekat Ya engkau yang bisa menolong kami ya Allah Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal najir Tak ada yang bisa terjadi tanpa izinmu ya Rabb Kabulkan doa kami ini ya Rahmat Rahimin Amin Doa hadirin masing-masing Mintalah apapun yang baik kan Palestina dengan Masjid Al-Aqsa Amin ya Allah Amin ya Rabbal Alamin Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyilana min amrina rasyada Ya Rabb kuatkan iman yang masih lemah teguhkan yang masih rapuh ya Allah beri nikmatnya yakin padamu nikmat ibadah nikmat akhlakul karimah cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah lepaskan dari yang haram yang subhat lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Allah jangan biarkan kami mati berhutang ya Allah ya Allah berikan kesembuhan jamaah yang sakit ya Syafi'i Berikan kemudahan bagi yang menghimpit kesulitan kesulitannya Fatah Berikan pendamping terbaik yang menantikannya Pernikahan yang berkah ya Allah Rumah tangga sakinah Keturunan soleh soleha Keluarga hafiz hafizah Ya Rob Jamu kami semua di baitullahmu ya Allah Jamu kami di arafahmu Jadikan haji hajah mabrur mabrurah Ya Allah istiqomahkan kami jangan cabut nikmat iman jangan cabut keislaman kamu aneh hidup kami suatu saat berakhir wafatkan kami husnul khatimah ya Allah sesudah engkau ampuni semua dosa sesudah engkau bimbing melampung mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini Ya Allah balas sempurna guru-guru kami Ya Allah Hamba-hamba yang berbuat baik kepada kami Ya Allah ampuni dan sayangi hamba yang kepada kami zolimi Juga yang menzolimi kami Berkahilah sisa umur ini ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Terima kasih, maaf hadirin memakan waktunya mudah-mudahan dikabulkan. doa akhir majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.